Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man walah wala la haula wa quwwata illa billah azim Qala al-musannif rahimallahu nafa'ana bi fi daraja bi ulumi amin bismillahirrahmanirrahim Suratul Fil Makkiyah 5 ayat ayat Bismillahirrahmanirrahim Alam darah istifhamu ta'jibin ay ijab كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وهو محمود وأصحابه أبرهة ملك اليمن وجيشه بنى بصنعاء كنيسة ليصرف إليها الحج الحجاج عن مكة فأحدث رجل من كنانة فيها ولطح كبلتها بالأذرة بالأذرة احتكارا بها min kinanata fiha wa lattaha qiblataha bil adhirati bil adharati ihtikaran biha فحلف أبرة ليهدمن ليهدمن الكعبة فجاء مكة بجيش على أفيال مقدمه محمود فحين توجه توجهه لهدم الكعبة لهدم الكعبة أرسل الله عليهم ما قصوا في قوله ألم يجعل أي جعل كيدهم في هدم الكعبة في تضليل خسار وهلاك وأرسل عليهم طيرا أبابل جماعات جماعات Kila la wahida lahu ka asatir wa kila wahidu abulun au ah, ab ibawal ibawal kama sinawar kada abal au abil ka ajulun wa miftahun wa sikin tarmim bi hijaratin min sijil tinin matbukh faj'alhum ka asfin ma'kul ka waraki zar'in agalathu ad-dawab wa dasathu wa afnathu ay ahlakahumullahu ta'ala kulla wahid بحجره مكتوب عليه اسمه وهو أكبر من الأدسة وأصغر من الخمسة يخرق البيضة والرجل والفيل ويسيل الأرض وكان هذا أما مولد النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سورة الفيل Surat ini Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara istifham ta'jib wa tagrir. Pertanyaan untuk satu hal yang mengagumkan dan juga tagrir mengiyakan ay ugiru bi annaka alimta Gisotal fil Aku menyatakan bahwa kamu sudah mengetahui tentang kisah daripada kejadian gajah. Penyerangan gajah gitu. Tara di sini ru'yah ilmiah, bukan ru'yah basariyah. Khitabnya kepada Nabi. Karena Nabi tidak menangi kejadian itu. Alam tara, alam ta'lam ta begitu. Hah? Ru'yah ilmiah secara pengetahuan bukan secara pandangan langsung karena Nabi tidak melihat. Enggak menangi itu kejadian eh, penyerangan ashabul fil tadi itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka Bagaimana yang telah melakukan Rabbuka Tuhan kamu bi ashabil fil terhadap ashabil fil pasukan-pasukan gajah gitu. Gajah di sini ada ulama menyatakan 12 gajah ada 18 ada yang menyatakan 1000 gajah tapi yang utamanya gajah yang paling gede paling besar yang disebut Mahmud diberi nama Mahmud Mahmud ya ini ini maksud fil sini adalah Mahmud wa ashabuh Dan yang memiliki ini alfil, yang menguasai fil itu Raja Abroh, Mabro, Abroha. Abroha, Malikul Yaman, Raja di negeri Yaman. wajishuh dan juga bala tentaranya Abroha. Bana a Raja Abraha ini membangun ada di Son'a Kanisatan. Satu gereja yang sangat megah. Malah diceritakan dari Ruhom Balgis. Diambil daripada marmer-marmernya Balgis. Kerajaan Balgis waktu itu. Dekat dengan situ. Dibangun satu bangunan sangat megah, gereja, sangat tinggi sampai dikatakan kalau seandainya orang yang melihat bangunan gereja itu tingginya dari itu sampai menjulang itu pasti akan jatuh kopiahnya. Saking itu sampai jadi luar biasa. Malah dipelipiti di atasnya itu emas dan perak. Alhasil dia bangun gereja yang luar biasa. Liusrif ilaihal hujjaj an Makkah untuk memalingkan ke gereja tadi itu orang-orang yang haji dari kota Makkah. Jadi ini ceritanya Abroha Hasud. Kenapa orang-orang itu berangkat ke Mekah ke Ka'bah itu. Tidak ke Yaman. Akhirnya dia itu Nasrani. Dia ikut kerajaan Habasyah. Hah? Ikut kerajaan Habasyah, datuknya Najasyi waktu itu. Hah? Datuknya Najasyi. namanya Ashamah. Eh, Ashamah. Akhirnya dia bangun itu. Dan tentunya dengan memperbudak kaum Arab saat itu. Dan benar dari beberapa penjuru orang-orang Nasoro datang ke sana Bahkan orang-orang Arab juga mampir ke sana. Karena maklum saat itu tidak ada iman masih mereka. Akhirnya faahda faahdatha rajulun min kinana Maka berbuat seseorang dari Kinana yaitu Malik bin Kinana Malik bin Kinanah. Dia ikut ada di gereja situ. Sampai malam ditutup gereja masih ada di situ singitan. Walatakha giblataha bil adarah. Ternyata dia bawa kotoran-kotoran. giblat mereka, patung-patung mereka dikasih kotoran-kotoran sama Malik bin Kinanah ini ihtigaran karena meremehkan dan menghinakan biha terhadap itu gereja. Bangun, badang nggak bebasin semuanya. Kotor semuanya. Sampai akhirnya tercium oleh Abraha. Ini dari orang Arab. Fahalafah bersumpah itu Abraha, Abraha La yahdiman diman ya, yuhaddimannal Ka'bah bakal akan menghancurkan merobohkan Ka'bah. Akhirnya si Abraha ini mengirim surat kepada Ashamah tadi itu untuk mempersiapkan gajah-gajah, pasukan-pasukan gajah. -gajah pasukan -pasukan gajah Berangkat dengan gajah ada yang menyatakan 12, ada yang 18, ada mak seribu di situ. Dan pesanannya juga membawa Mahmud tadi itu. Gajah yang paling gede. Berangkat dengan membawa 60 ribu pasukan. Hah? Dengan membawa 60 ribu pasukan. Ini Abraha ini namanya sendiri sebetulnya ashram. Ashram itu orang yang pecah anggota badannya karena dulu bapaknya pernah marah disebet sama gelati gitu. Sampai hidungnya ini jadi dua. Kemudian ada pelipisnya juga kena. Ada bekas sebetan tadi itu. Itu disebut ashram. Akhirnya berangkat. Orang-orang Arab lagi kebingungan. Waduh, gimana ini caranya? Di negeri Yaman sendiri udah mulai dihadang dengan seorang raja di negeri Yaman dari Arab yang disebut Dunafar. Tapi karena kalah kuat Kalah dia. Akhirnya Dunafar menjadi tawanan. Dunafar menjadi tawanan. Dia meminta untuk dimaafkan, percuma dibunuh anak. Dan ini Abroha ini orangnya bijaksana sebenarnya. Cuma hasut aja dia. Dilepas. Dengan perjanjian tidak mengganggu lagi, tidak menyerang lagi. Sampai ada di Khaz'am dihadang juga dengan dipimpin oleh Nufail bin Habib. Kalah juga. Akhirnya Nufail bin Habib menyatakan, "Eh, enggak usah membunuh anak lah. Abrohah kata dia. Inti kan nggak tahu jalan untuk menuju ke sana. Inti mau nggak memaafkan aku tak barengi ya tadi, kata Novel bin Habib tadi. Oh iya, boleh. Sampai negeri Taif ternyata di situ ada seorang bernama Mas'ud bin Mughith Mas'ud bin Mughith tidak membela sama sekali malah menyatakan nahnu abiduk laisa indana khilaf lak. Kami akan siap menjadi hamba-hambamu. Kami tidak akan menentang kamu. Dan malah di situ inti akan bisa anda bawakan satu budak yang nantinya akan menunjukkan sampai ke Ka'bah. Namanya Abu Rughal Ternyata Abu Rohal sampai ada di Gomes atau Mirmas di sini meninggal dunia dan sampai sekarang kuburannya itu selalu dilempari batu itu. Abu, Abu Rohal itu. Kemudian Dari apa ini Muhammad atau Mas ini. Di daerah itu Abraham mengutus seseorang dari Habasyah yang bernama Aswad bin Mas'ud. Pemimpin pasukan kuda ini. Kamu serang duluan di kota Mekah itu. Rampas semua kekayaan mereka. Jadi sebelum diserang oleh pasukan begitu besar, suruh nyerang dulu, rampas kekayaan mereka. Berangkat. Di antaranya yang dirampas adalah 200 unta milik Datuk Rasulullah Abdul Muttalib. Dirampas. Kemudian Abraha setelah mereka sudah dirampas kekayaannya mengutus seseorang yang bernama Hinata al-Umairi. Hah? Himyar, Humairi. Humairi, ya, Himyari. Himyari. Nah, ada dari Habasya ini. Disuruh ke Mekah. Berangkat ke Mekah. Tanya siapa ya? Orang yang paling dimuliakan di sana siapa? Aku ingin ditemu. Bawa sini. Dan kasih tahu bukan bawa bukan untuk dipanggil, kasih tahu dia. Aku datang ke sini bukan untuk perang, kata Abroha tapi untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi kalau aku dicegah, terjadi perang nanti jangan aku. Inilam atili qital innama jitu liuhaddim hadal bait. Aku datang bukan untuk merangi, tapi untuk menghancurkan Ka'bah. Masuk menemui Abu Abdul Muthalib Disampaikan Abraham menyatakan bukan untuk perang dengan anda. Minggir aja lah kasih jalan. Ka'bah mau dihancurkan. Abdul Muttalib menjawab, "Ma lahu 'indana qital wa la lana yad an nadfa'ahu amma ja'alahu Dia tidak mungkin akan berang dengan kita. Kita enggak bukan musuhnya kok. Dan kita tidak punya kekuatan juga untuk mencegah. Fa inna hadha baitullah al-haram wa baitu Ibrahim khalilih. Fa in yamna'hu fa huwa baituhu wa haramuhu. Wa in yahul bainahu wa bain dhalik fa wallahi bidaf'ihi quwwah. Ini bangunan milik Allah, bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim kalau Allah yang mencegah, ya memang itu haknya. Kalau memang tidak, kami nggak punya kekuatan untuk melawan. Udah. Pulang. Dan Abdul Muttalib mengikuti dari belakang. Sampai ada di tempatnya Abraha kumpulnya pasukannya. Tadi kan yang ditawan diantaranya yaitu uh, siapa? Dunafar ya. Nah. Dunafar ini tahu dengan Abdul Muthalib. Eh, Dunafar. Inti bisa enggak menghadapkan aku kepada Abraha? Kata Abdul Muthalib. Wah kalau aku sendiri tidak mungkin, aku ini sekarang ini jadi tawanan. Bisa mati pagi, bisa nanti nanti sore mati. Anda ini tawanan di sini, tidak mungkin kalau aku. Tapi aku kenal dengan yang memelihara gajah ini, orang dekat raja. Namanya Anis atau Unes. Dia yang ngurus gajah-gajah ini. Aku kenal baik sama dia. Coba ya lewat dia supaya kamu dikasih peluang untuk ketemu. Akhirnya si Anis ini menghadap kepada Abroha tadi itu. Syuf ini ada mau ketemu dengan anda, namanya Abdul Muttalib. Beliau adalah pemimpin Arab, orang yang sangat baik, orang yang sangat menghormati tamu, membantu fukara wal masakin wal hasil baguslah kata Abraha suruh masuk suruh masuk dan Abdul Muthalib saat itu memang gagah gitu tegap gagah ganteng gitu melihat Abdul Muthalib begitu sungkan ini Abraha yang asalnya duduk di atas sehingga sananya begitu. Mau suruh naik ke atas, nanti kelihatan pasu, apa rakyatnya atau orang-orang bawahnya ngelihat begitu jatuh martabatnya. Mau nyuruh ada di bawah, dia sungkan gak enak, akhirnya Abroha turun, dijak duduk di bawah bersama sama Abroha. Didudukkan ada di sampingnya. Sampai ada di sudah duduk ada di bawah. Abraham manggil penterjemah. Tanya sama dia apa perlunya. Datang kemari apa perlunya. Kata si Abdul Muttalib, sampaikan sama Abroha, 200 untaku suruh kembalikan. Abraham jawab, sebetulnya aku kagum dengan dia tadi. Tapi sekarang anak nggak kagum lagi kan dengan dia, sampaikan. Anak pikir dia tadi itu akan membela Ka'bah, bukankah itu adalah agamanya dia? Dan agama nenek moyangnya yang dimuliakan oleh dia dan juga nenek moyangnya. Eh yang diomongkan onta 200. Kenapa tidak ngomongkan Ka'bahnya? Sampaikan sama Abdul Muttalib, sampaikan sama Abraha. Ana rabbu hadhil ibil wa li hadzal bait rabbun sayamna'uhum minka. Aku adalah pemilik onta. Maka aku tugasnya memelihara onta. Tapi rumah ini punya pemiliknya, dia yang akan menjaga rumah ini daripada musuh-musuhnya. Sampaikan. Disampaikan. Oh gitu. Ya dah kita lihat aja nanti. Nih 200 unta kebalikan. Udah setelah keluar dari situ. Kembali Abdul Muttalib menghadap orang-orang Quraisy. Udah sekarang kamu sekarang lari aja ke daerah-daerah ke lembah yang lainnya atau ke atas gunung. Jangan kamu menghadapi ini. Jangan kamu menghadapi. Enggak mungkin dengan kekuatan kamu bisa mengalahkan. Secara jumlah aja udah kalah apalagi dengan pasukan-pasukan yang begitu. Berangkatlah Abroha dari Mukombe Yang Mas tadi itu untuk masuk ke Mekah. Berangkat malah ada dikatakan di situ sampai ada di Arafah atau sampai ada di Wadi Muhasir begitu. Enggak eh, si Mahmud itu si Mahmud ini udah dipersiapkan untuk berangkat. Aneh. Nah, Nufail tadi itu Nufail dari daerah Khotam Nufail bin siapa itu? Bin Habib tadi itu. Nufail bin Habib dia mendekat kepada Mahmud. Dia omong ini si Mahmud ini di BCI ubruk Mahmudan warji' Rashidan, fa innaka bi baladillahil haram. Mahmud jangan mau berdiri. Kalau kepingin selamat inti kembali aja ke daerahnya inti. Jangan masuk ke Baladilal Haram, hancur lo kamu. Bisi ngono tok. Subhanallah, ini Mahmud gak mau berdiri. Tidak mau berdiri, sampai dilukai sampai di, dengan cara macam-macam tidak berdiri. Ketika si Mahmud dihadapkan ke daerah lain berdiri lari. Ke arah Mekah duduk lagi. Udah putus asa dah. nggak usah mahmud Mahmud dah. Dengan pasukan gajah yang lainnya berangkat. Sampai ada di Arafah atau ada yang menyatakan sampai ada di Wadi Muhasir Allah kirimkan satu burung uh, beberapa burung jamaat, burung-burung ya. Membawa tiga batu kecil, lebih kecil dari kedelai, lebih besar daripada uh, apa? daripada adas. Kecil, kecil. Satu digenggam dengan kakinya yang kanan satu digenggam dengan kaki yang kiri yang satu dibawa ada di uh, di paruh di, di paruhnya hmm? digigit ada menyatakan itu bukan seperti burung biasa burung wajahnya wajah binatang buas nggak tahu burung apa itu Hah? Ada lagi menyatakan seperti burung layang-layang, burung apa itu? Burung walet ya. Nah, seperti seperti itu, seperti mirip itu. Maka burung-burung tadi itu dengan membawa batu tadi itu melemparkan batu tadi itu kepada mereka. Itu batu kecil ya. Tapi batu itu kalau dilempar di pakai pakaian besi ya mereka ya. Dan di atasnya itu ada seperti bulatan gitu. Itu tembus besinya, sak kepalanya sampai keluar ke bawah. Jadi batu itu menembus. Nah, karena itu dikatakan Hah? Sampai mana tadi itu? Faja'a Makkah, maka datang itu Abu kepada Mekah bijaisyih dengan bala tentaranya ala afyal naik gajah-gajah. Mugaddamnya mugaddamuha Mahmud. Paling utamanya gajah di situ afyal adalah Mahmud. Fahina tawajjahu lihat mil Ka'bah, maka ketika mereka sudah berangkat untuk menghancurkan Ka'bah Rasulullah alaihim maka Allah mengutus kepada mereka maqassahu apa yang Allah ceritakan fi gauli alam yaj'al kaidahum fi tadlil alam yaj'al ay ja'ala Allah menjadikan kaidahum usaha mereka di dalam menghancurkan Ka'bah fi tadlil di dalam keadaan kerugian, khasar, wahalak dan kehancuran. Mereka tidak berhasil malah hancur. Wa arsala alaihim tairan ababil. Maka Allah mengutus kepada mereka tairan burung ababil. Ababil jamaat jamaat. Ababil. Jadi bukan satu-satu datangnya tapi datang banyak begitu banyak dari banyak kemudian datang lagi datang lagi begitu hmm? Qila ada yang menyatakan ababil itu tidak ada wahidnya, la wahid lahu, tidak ada mufradnya. Ka asatir. Huh? Wakila ada wahiduhu. Di sini bikasril hamzah wa fathil muwahhadah al musyaddadah. Seperti sinor, ibbaul begitu. Ibaul jadi ababil. Tapi di sini ajul di sini ya. Ah, Kemudian wa abal wa abil wa ibil sikin. Ya. Ada ada mufradnya. Tairan ababil ini tarmihim melempar mereka bihijaratin dengan batu min sijil daripada sijil tin matbukh tanah yang dibakar tanah yang dibakar ada menyatakan itu seperti tanahnya eh, batu-batu tanah untuk menghadap kaum Lut Hmm? min sijil jadi panas itu tanah hmm? anehnya burung itu yang membawa nggak terbakar tapi yang kena batu dari itu hancur Jadi mereka ketika kena itu kebingungan mereka. Sampai akhirnya bergelombang mereka dari itu dari arah barat menuju ke timur, timur ke barat tabrakan mereka tayar begitu. Hah? Tarmim bihijarim sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Maka Allah menjadikan mereka semuanya ka'asfin ma'kul seperti kawaragini zar'in seperti daun pohonan makul yang dimakan akalat huddawab yang memakannya binatang-binatang wadasathu dan menjadikan kotoran gitu wa afnathu dan menghancurkannya itu waragoh. ai ahlakumullah artinya Allah mencelakakan mereka Kullu wahid bihajarih, setiap orang dengan batu ter, yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi setiap orang dengan satu batu mati. Maktub alaih ismu tertulis namanya orang itu. Ini untuk si fulan. Jadi tinggal eh, seperti bom yang sudah ada radarnya gitu. Dole IDB batu itu. Sesuai dengan namanya. Wawa dan itu batu akbar minal adasah lebih besar daripada satu biji adas. Wa asghar minal himsah dan lebih kecil daripada satu biji eh, apa? Kedelai, kedelai, himmasah, ya, himmasah. Bukan himsah, himmasah. Yakhrig al-baydah. Itu bisa melobangi baydah. Baydah di sini bukan eh, apa namanya? telur. Baydah di sini yang bentuknya seperti telur daripada besi yang ada di pakaian menutup kepalanya orang-orang pasukan-pasukan tadi itu. Maksudnya itu begitu. Besi baja bisa lobang warrojul sekaligus orangnya walfil dan gajah yang ada di bawahnya jadi nembus kabe orangnya pakai pakaian besi tutup kepala yang ada yang gede begitu yang ada seperti telur gede ada di atas kepalanya kemudian naik gajahnya kena batu itu bajanya tembus sak orangnya tembus sak gajahnya sekali wayasil al arad dan itu sampai ke bumi nanti batunya. Hah? Kemudian si Abroha ini tidak kena langsung mungkin. Kena mungkin radiasinya. Kena cacar, cacar yang parah. Sebagian ulama menyatakan dulu nggak ada cacar, terjadinya cacar gara-gara itu. Jadi itu radiasi toran ababil itu. <laughs> itu cacar yang me, sampai kepada Abroha itu sampai akhirnya jari-jarinya itu jatuh gitu. Mengeluarkan nana, mengeluarkan darah yang busuk. Sampai akhirnya dibawa ke Abraha. Dibawa ke Yaman, sampai ada di Yaman sampai pecah kelihatan jantungnya. Jadi meletek semuanya anggota badannya. Nah min dzalik. Ya. Wa kana hadza amu maulidin nabi dan ada ini adalah tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kebanyakan al-masyhur menyatakan bahwa 50 hari sebelum kelahiran nabi. Hah? 50 hari sebelum kelahiran Nabi SAW ini yang paling sahih. Tapi ada yang menyatakan 40 tahun sebelum kelahiran Nabi. Ada yang menyatakan 23 tahun sebelum kelahiran Rasulullah. Banyak sekali pendapat ada di sini. Dan ini adalah dikatakan berkat daripada Nur Muhammadi. Berkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wasallam. Loh. Katanya pindah dari ayahnya, dari datuknya, kakeknya Abdul Muthalib ke ayahnya Abdullah. Lah kan berarti Abdullah saat itu tidak ada berarti. Hah? Kan dikatakan diceritakan bahwa Abdullah keluar dari kota Mekah kan Rasulullah kalau dikatakan khamsina yom 50 hari. Abdullah dan Siti Aminah berangkat kemana waktu itu? Uh, la ilaha illallah. Berangkat kemana saat itu? Kan berangkat, akhirnya meninggal dunia Abdullah. Kemudian ketika uh, ke Madinah kalau tidak salah itu ya. Kemudian eh, ketika ibunya sampai ada di Abuah meninggal ibunya kan gitu. Berarti saat itu tidak ada ayahnya Rasulullah dari kota Mekah. Kok katanya berkatnya Nur Muhammadi? Nur Muhammadi di bawah Abdullah. Atau sudah pindah justru ke Aminah. Nah, karena 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah. Dikatakan walaupun sudah pindah tapi barokahnya tetap hasilah ada. Sama dengan botol minyak. Di situ ada minyak mesik misalnya. Minyak gaharu Udah dipindah ke botol yang lainnya, masih tetap wangi kan? Botolnya itu masih tetap wah, wangi. Walaupun itu Nur Muhammadinya sudah pindah, tapi tetap kakeknya tadi itu masih barokahnya Rasulullah ada ada di situ. Karena dahulunya menjadi tempat Nur Muhammadi ada di sana. Sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ada yang perlu dipertanyakan. Agak panjang sedikit ceritanya ini. ماشي مشكلة Sijil eh, sijil tin matbuh lagi ya. turut matbuh. Ada menyatakan itu dibakar di di jahanam. Jadi tanahnya itu dibakar ada di jahanam.